Bertemu lagi di sini kita dalam pembahasan Nawam Tufatul Atfal atau di sini kita belajar dengan buku yang diterjemahkan oleh beliau Al Ustadz Al Fadil Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala dan ini adalah yang kita pakai buku terjemahan karya Al Ustadz Abu Ya'la Qurnaibi dengan takdim yaitu Syekh Abdul Karim Silmi Al-Jazairi MA Hafizahullah Ta'ala Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita sudah memasuki uh, bagian dari akhir kitab Tufatul Atfal di mana kita sudah memasuki mat-mat lazim. Ya, di sini kita belajar ya walaupun ya dalam rangka atau dalam masa-masa musibah seperti ini semoga Allah segera angkat wabah ini dan semoga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Pendengar radio muslim semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya kita uh, di sini belajar uh, di halaman 36. Ya, silakan bagi rekan-rekan yang ingin bergabung bersama kami di live Zoom streaming di mana uh, streamingnya disiarkan oleh Radio Muslim Yogyakarta. Nah, di situ kami uh, sediakan gambaran atau sediakan uh, scan dari buku Tufatul Atfal di mana kita akan membahasnya. Yang mana kita akan bahas pada kesempatan kali ini ya. Pendengar radio muslim yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bagian aksamul matlazim. ya. Kemarin sudah kita baca bait syairnya ya. Nazamnya sudah kita baca ya kita langsung masuk ke syarah syarah dari bab mad lazim Qala mu'alif hafizahullahu ta'ala Mad lazim terbagi menjadi empat bagian Ya, di sini mad lazim terbagi menjadi empat empat bagian. Ya, apa saja? Ya, di buku diterangkan ada mad lazim kilmi mustaqol ya mat lazim kilmi mu mustaqol mana di sini pengertiannya adalah ia adalah yang adalah mat yang datang setelahnya sukun lazim pada sebuah kata dengan it idgham ya ini pengertian dari mat mat lazim itu mat yang datang setelahnya ya Perhatikan yang datang setelahnya sukun lazim pada sebuah kata dengan mengidgomkannya. Ya, dengan sebuah kata dengan id idgom. Oke. Ya, kita eh, apa? Eh, sebutkan contohnya di bawah. Ya, contoh. Ya, di situ ada al-haqqah, ya, ada al-haqqah, at-tamah, as Ya, di situ eh, ada contoh-contoh dari mat lazim kalimi musakol. Nah, pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita bahas dulu ya eh, mad ini dibaca berapa. Ya, dibaca berapa. Nah, kadar panjang dari setiap jenis dari yang empat di atas adalah ya enam harokat. Ya, diperhatikan baik-baik, dibaca dengan enam harokat. Ya, bukan dibaca dengan empat, walaupun memang ada yang dibaca empat. Ya, ada yang dibaca empat. Namun kalau ini bacanya dengan enam. Ya. Ada yang dibaca empat apa pada waktu ain. Ya, pada waktu ain. Ketika ain itu ya di mana uh, di surat Maryam dan Asyura. Ya, di situ ada bacaan empat harokat. Nah, sedangkan eh, apa yang mat lazim kilmi musakol ya di sini ya kita baca dengan panjang ya eh, ya sepanjang enam enam harokat. Nah, kita perhatikan uh, lagi di sini contohnya ya al haqqah ya al haqqah di sini yang menjadi patokan bahwasannya dia mat lazim kilmi mustaqal adalah perhatikan baik-baik ha di mana di situ ada mat topi ya bertemu dengan kof yang bertasdid. Nah ini adalah sukun lazim ya sukun lazim yaitu yang dimana kalau kof ditasdidkan maka ada dua huruf kof berjejer yang satunya disuk sukunkan ibaratnya demi demikian maka kita baca ya baca dengan huruf dengan mat ya dengan panjang ya dengan dengan panjang nah di sini dicontohkan ada e, tiga nah kita coba contohkan ya al-haqqah ya dibaca enam al-haqqah ya, dibaca enam haqqah nah, di situ haknya kita naburkan ya dinaburkan itu maksudnya apa di apa diangkat ya melebihi dari huruf-huruf yang yang lain. Maka membacanya bukan al-haqqah. Nah, bukan seperti itu. Namun dibaca dengan diapakan? Dinabarkan. Al-haqqah. seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan contohkan yang bagian tengah. Ya, di situ at apomah ya mah nah diperhatikan baik-baik ya di situ ada mah nah ini pengecualian untuk tidak dibaca dengan ya tidak dibaca dengan apa naber ya, ketika mim bertasdid dan nun bertasdid maka membacanya adalah dengan di gunnah ya bukan dengan di Nabarkan. Nah, ini diingat baik-baik. Ketika nun bertasdid, ya, nun bertasdid atau mim yang bertasdid, maka kita baca dengan apa? Dengan gunnah, bukan dibaca dengan Nabar atau diangkat dari yang lain. Ya, tidak demikian. Maka contohnya di situ al kita bisa membacanya dengan al Nah, seperti itu ya. Al Nah, jadi bukan dengan menaburkan. Ya, contoh-contoh menaburkan bagaimana? Al Nah, ini kurang tepat membaca dengan yang demikian. Nah, membacanya tidak dinabarkan namun diwun gunnahkan atomah bedakannya dengan atomah seperti itu selanjutnya kita akan contohkan yang bagian kanan ya ada contoh di situ adalah asso ya asso Oh. Nah, kalau ini dia apa kan? Dinaburkan pasti ya. Tidak tidak ya tidak boleh tidak dinaburkan tapi dinaburkan. Ya, as Oh. Nah, di sini ho ya itu mempunyai sifat yaitu ya isti'la ya. Dia mempunyai sifat is isti'la ya, yaitu diangkat ya, lidah bagian dalam itu di diangkat oleh karenanya ya kita e, menebalkan ya, menebalkan apa e, khoknya tadi ya khoknya tadi ditebalkan bukan cuma asoh nah, bukan seperti itu tapi khoknya di ditebalkan as Ya, khoknya tuh tepat. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, setelah lazim kilmi mustaqal, kita lanjutkan di bagian lazim kilmi mu mukhaffaf. Ya, kita coba uh, selesaikan materi pada buku Tufatul Atfal. <clears throat> Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita lanjutkan lagi. Ya di sini eh, ada mat lazim kilmi mu mukhaffaf. Apa itu mat lazim kilmi mukhaffaf? Ya, ia adalah mat <clears throat> yang datang setelahnya sukun yang lazim pada sebuah kata tanpa idgham. Ya, tanpa diid idghamkan Maksudnya apa? Tanpa idgham berarti lamnya tidak ditasdid, ya atau huruf setelahnya itu tidak ditasdid. Setelah ada mad ya huruf setelahnya itu disukun bukan ditasdid. Kalau tadi ditasdid, kalau sekarang disu sukun. Itulah pengertian mat lazim. Nah, lazim dia wajib wajib dipanjangkan, nggak boleh enggak. <clears throat> Kilmi dalam satu kata ya mukhaffaf diringankan maksudnya apa ya ringan tadi mukhaffaf kita adanya ya id idgham ya itu adalah pengertian mad lazim kilmi mu mukhaffaf <clears throat> Oke ya. Nah, di sini dicontohkan ya cuma ada satu ya di Al-Qur'an ya cuma ada ini tok til ya di Al-Qur'an, tidak ada yang lainnya. Ya, apa itu? Ya, al ya tapi jadi tidak di apa ingat tidak dinabarkan enggak al tidak tapi biasa al ana ya al ana seperti itu ya untuk mat lazim ilmimu mukhaffaf dan cuma ada satu ya cuma ada satu di Al-Quran ya cuma ada itu tidak ada yang yang lain <clears throat> ya benar di muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya di sini beliau melanjutkan dengan lazim harfi musaqqal ya kita akan bahas mat lazim harfi musaqqal apa saja mad harfi? Ya, musaqqal itu pengertiannya apa? Mad yang datang setelahnya sukun lazim pada sebuah huruf dengan idgham. Intinya harus ada tasydid di dalamnya. Kalau kata-katanya yang musaqqal berat, nah, yang musaqqal itu artinya sesuatu yang memberatkan, yaitu huruf dengan idgham. Ya, huruf dengan idgham maksudnya apa? Adanya tas tasydid ya, adanya tas tasdid <clears throat> ya terus eh, contohnya bagaimana contohnya itu ya contohnya alif la ya alif lam ya alif lam Seperti itu ya. Membaca lam ke mim kalau kita uh, gambarkan ya, gambarkan di uh, layar ya alif lam mim ya di sini alifnya ya alifnya hanya apa? Alifnya di sini dua harokat ya di sini dua harokat ya. Terus lamnya di sini ya bisa kita perhatikan ya di layar yang uh, kita lihat ya alif dua harokat. Terus uh, mohon maaf ya alif dua alif la la ya la di sini panjang ya. Ya ada lamnya itu di situ panjang. Ya. Terus ada mi ya. La panjang, ada mi ya alif, lam alif panjang ya, ada mi ya, mim ya mim lagi. Nah, lam alifnya panjang. Ya, lam alifnya panjang. Lamnya dikasih alif, jadi lam alif ya panjang. Nah, lam alif itu akan adalah mat. Ya, mat tobi'i. Setelahnya ada mim yang ditasdidkan. Itulah kenapa namanya mat lazim harfi. Ya, di situ har harfi, bukan kilmi tapi har harfi. Nah, kenapa mustaqol? Karena tasdid tadi. Ya, karena tas SD, Ya, berarti apa? Alif la. Nah, ini yang dinamakan mat lazim harfi musaqqal yaitu pada kata-kata lam mim. Ya, seperti itu. Ya, inilah yang dinamakan musaqqal. Ya. Kenapa kita tidak naperkan? Karena sekali lagi mim dan nun yang di situ ada tasdid, kita tidak nabarkan. Maka kita tidak baca dengan alif lam mim. Nah, kita tidak baca demikian. Namun kita membacanya dengan datar selanjutnya di hun gunnah. Ya. Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an memang uh, ada aturannya ya. Kalau kita ingin uh, menghentakkan itu ada aturannya. Ya tidak semerta-merta kita menghentakkan semau kita. Ya misalnya seperti tadi alif lam mim. Nah, ini merupakan ya sebuah ya apa cacat ya sebuah cacat dalam membaca Al-Quran. Ya, ini e, tidak diperkenankan karena di situ ada hukum yang berlaku. Ya, ada hukum apa? Ada hukum naber. Ya, sedangkan mim itu tidak memakai naber, tapi memakai guna. Nah, ya, ini bagi yang sudah belajar lanjut, ya mungkin e, lebih mudah memahami. Kalau di awal mungkin lebih sulit gitu ya, untuk memahami yang seperti ini. Nah, kamu membacanya dengan alif lam Lam Mim. Oke, ya. Apakah kesalahan ini fatal? Jawabannya tidak. Ya, yang seperti ini bukan kesalahan yang fa fatal. Ya, tapi ini sifatnya tahsiniyah untuk membaguskan sa saja. Ya, misalnya ada yang keliru membacanya dengan mengangkat alif lam. Nah, misalnya seperti itu karena pertama ketidaktahuan atau ya mungkin e, tidak sengaja atau apa ya di mana e, yang seperti ini ya insya Allah bukan masuk ke dalam yang lahan lahan yang jali. Ya kita lanjutkan di lazim harfi mukhaffaf ya lazim harfi mukhaf mukhaffaf. Apa itu lazim harfi mukhaffaf? Perhatikan adalah mat yang datang setelahnya sukun ya yang lazim pada sebuah huruf tanpa id idgham ya seperti alif lam seperti mim pada alif lam mim dan ha mim ada mimnya ya kalau ha mim kita bisa lihat ha dua harokat mim mim. Ya. Mim ketemu ya yang setelahnya wakof yaitu sukun. Ya, wakof yaitu su sukun. Nah, maka di sini dipanjangkan enam harokat. Ya, tidak dibaca dengan apa? Tidak dibaca dengan du, dua harokat. Ya, ini diperhatikan baik-baik ya ketika ha mi ya terus ke mim. Ya, mimnya yang terakhir itu disukun. Inilah mengapa dia dimasukkan ke dalam mat lazim harfi mu mukhaffaf. Ya, kalau kita uh, gambarkan lebih gampang ya. ya. Ha, terus ada mim, terus ada ya, terus ada mim lagi. Ya, di situ mim yang terakhir itu disukunkan. Inilah mat harfi mu khafaf. Ya, harfi khafaf. Bukan pada lamnya. Uh, kalau alif lam mim bukan pada lamnya tapi pada mimnya juga. Alif lam mim. Nah, mi minya banyak. Ya, minya panjang terus mim. Ya, seperti itu. Oke, ya, kita lanjutkan ya. Uh, Mat lazim harfi dengan dua jenisnya tidak akan terjadi melainkan pada huruf-huruf sulasi. Ya, maksudnya apa? Maksudnya hurufnya itu ada tiga. Ya, huruf-huruf yang terusun dari tiga bacaan, yang tengahnya sukun. Jadi huruf-huruf pembuka surat dan ia berjumlah delapan. Kam asal nakos. Ya, kam asal nakos. Ya, itu terkumpul di sini. Ya Sedangkan kadar panjang dari setiap jenis yang empat ada uh, apa dari jenis dari yang empat tersebut adalah 6 harokat. Ya, kecuali ain. Ya, jadi kaf, ain, uh, kaf, mim, sin, lam, nun, kof, sod itu rata-rata dibaca dengan 6 harokat menurut pendapat yang masyhur kecuali Ain. Ya, kecuali Ain. Ain dari pembuka surat Maryam dan Asyura maka dapat dibaca enam harokat, boleh empat boleh dua Ya, Allah taala alam yang dua ya itu jalurnya mungkin jalurnya atau ibadah nashar gitu ya. Kalau yang eh, apa yang sering kita praktikkan adalah yang enam dan empat Ya, kalau pengen aman, misalnya di surat uh, apa uh, Maryam ya, kaf ha ya ain sod ya. Di situ dibaca dengan enam harokat saja ya, agar panjangnya sama ya dengan yang lainnya. Dan adapun apa-apa yang ada di huruf-huruf pembuka yang tersusun atas dua huruf itu ada lima yaitu hayin tohir ya maka dipanjangkan dengan mato tobi'i ya hayyin tohir ya maka tadi hak mim haknya itu dibaca dengan dua harokat bukan dibaca enam harokat karena apa karena dia masuk atau terkumpul dalam bacaan hayyin to tohir ya hayyin to tohir Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lanjutkan lagi. Sedangkan alif maka tidak ada mat adanya sama sekali karena huruf karena huruf tengahnya berharokan. Ya. karena huruf tengahnya rokan Ayin kohir. Nah. Oke ya, di situ tok di situ ya tok saja gitu ya. Alifnya di situ alifnya nggak masuk alif itu cuma dibaca apa? Tidak ada pat padanya, dibaca satu harokat. Maka dibaca bukan alif, lah, bukan alif, tapi alif. Nah, seperti itu. Ya. Nah, nah kita uh, masuk ke penutupan. Ya, mat lazim itu ada dua, itu mat lazim harfi dan mat lazim kilmi. Nah, di situ ringkasannya. Ya, yang kilmi itu ada dua, lazim kilmi mustaqol dan lazim kilmi khafaf Ya, ingat-ingat kalau mustaqol itu berhubungan dengan tajdid. kalau khafaf itu berhubungan dengan su sukun. Ya. Terus kalau lazim harfi mustaqol itu berhubungan dengan huruf yang tadi sudah kita sebutkan ya kam asal naqas ya kam asal naqas itu huruf-hurufnya ya dia dibaca dengan enam harokat kecuali pada ain yang bisa dibaca empat atau enam harokat atau tadi disebutkan juga bisa dibaca dengan dua harokat yang selanjutnya matlazim lazim harfi mukhaffaf ya matlazim lazim harfi mukhaffaf yaitu apa mukhaffaf ya karena dia ya tadi ya yat lazim mukhaffaf karena dia eh, akhirnya adalah sukun. Kalau musakol akhirnya apa tash tasdid. Ya, intinya kalau musakol itu tasdid. Ya, kalau mukhaffaf itu sukun. Ya, cuma di situ. Jadi nama topi bertemu dengan tasdid setelahnya maka itu dinamakan musakol Ya baik itu nanti tergantung dia sebuah kata atau sebuah huruf. Kalau sebuah kata maka dia masuk ke lazim kalimah mustaqbal. Kalau pada sebuah huruf maka dia masuk ke lazim harfimu mustaqbal. Sedangkan yang mukhafaf itu ada mat i setelahnya itu adalah apa? sukun. Ya, baik itu nanti masuk pada harf ya, dan ataupun masuk kepada apa? lah e, pada masuk ke kata. kalau kata nanti namanya mat lazim kil mukhafaf. kalau pada huruf itu masuk pada mad lazim harfi mu khaffaf ya. Nah, ini kita uh, lanjutkan ya di bab atau di terakhir ya bisa dilihat di matan 58 sampai 61 dalam 39. Nah, ya. Uh, kita lanjutkan wa tamma dhanatmu bihamdillah ala tamami bila tanahi abiyatuhunna dun badali dinnuha tarikhuha bushra liman yutkinuha thumma salatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali wal sahbi kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i ya di situ ada 58 sampai 61 Ya. Artinya apa? Watamma nazmu dan sempurna ya nazam ini dengan apa bihamdillah dengan pujian untuk Allah ala tamami atas kesempurnaan ya darinya ya, kesempurnaan dirinya bila tanahi yang tiada batas untuk Allah Subhanahu wa taala abiyatuhu nadun bada bait-baitnya bagaikan nadun bada nah di situ diberikan keterangan apa maksud dari nadun bada ya katanya di situ adalah pohon yang tampak ya berbau tampak pohon yang berbau harum ya bait-baitnya itu harum bagi orang ya lidin nuha ya bagi orang yang memiliki a, akal atau kecerdasan tarikhuha. Nah, ini beliau menceritakan penyelesaiannya tarikhuha selesainya kapan? Bushra liman yuk ya yutkinuha. Merupakan kabar gembira bagi orang yang memutkinkannya. Thumma salatu wassalamu abada. Ya kemudian selawat serta salam semoga selalu ada untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala khitamil anbiya'i ahmada kepada penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ali wa sahbi wa kulli tabi'i dan uh, juga kepada Ali kepada keluarganya ya wa sahbi dan kepada sahabatnya wa kulli tabi'i dan kepada seluruh pengikutnya wa kulli qari'in dan serta kepada seluruh pembaca dari pembaca Tufatul Atfal wa kulli dan bagi para pendengar yang mendengarkan bacaan Tufatul Atfal atau pelajaran Tufatul Atfal. Nah, karenanya kita mendapatkan doa di sini ya. Mendapatkan doa dari sang penulis bagi orang yang membaca dan bagi orang yang mendengarkannya. Ya, pencarah mengatakan ya saya Abu Abdi Tawab Abdul Majid Al-Royas mengatakan Ya, makna dari ucapan beliau nadun bada adalah pohon yang berbau harum. Yaitu bada artinya yang tampak. Beliau menjadikan kalimat tersebut sebagai rumus. Ya, ya. Di sini rumus sebenarnya. Ya, rumus untuk apa? Untuk penyelesaiannya. Ya, penyelesaian bait-bait manzumah ini. Ya, demikian merupakan cara menghitung orang-orang terdahulu. Caranya gimana? Ya, diistilahkan dengan di sini disebut hisabul jumal yang menunjukkan bait-bait seluruhnya yang ada ya di sini ada berapa ya bait ya dijelaskan di sini nadun pada nun itu 50 ya dal itu 4 ya pada ba itu 2 dal itu 4 alif itu 1 ya nah, untuk kaidahnya ya bisa dibaca lagi di uh, apa di ya di uh, bahasa Arab ya ada penjelasan yang seperti ini ini cara-cara menghitung orang-orang terdahulu. Itu jumlah dari bait ini totalnya 61 yang terangkum dalam bacaan beliau yaitu jumlah Tufah. Yang selanjutnya ucapan Syekh Bushro liman yuk tinuha di bait matan ke-59 ini merupakan selesainya. Tadi kan Syekh mengatakan di sini bahwasanya ala uh, tarikhuha penanggalannya harusnya kalau kita uh, bahasa Indonesia ya penanggalannya titik dua biasanya itu tanggal namun beliau menyebutkan di sini bushro liman yutkinuha ya kabar gembira bagi orang-orang yang mau memutkinkannya nah sini kasih rumus oleh beliau gimana rumusnya bushro liman yutkinuha bushro itu ya baknya itu dua ya shin itu 300 sedangkan ro itu adalah 2 200 ya terus ya itu 10 ya berarti jumlahnya 502 be 512 ya 512 ya terus liman li itu 30 mim itu 40 nun itu 50 jumlahnya 120 20 terus yutqinuha ya 10 tak 400 kof 100 nun 50 hak 5 alif 1 jumlahnya 566 nah di sini dijumlahkan 566 ditambah 120 ditambah 512 jumlahnya berapa 1198. Ya, berarti apa? 1198 dari hijrahnya seorang yang memiliki keutamaan atau kemuliaan dan kehormatan yaitu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata inilah tahun penulisannya yaitu beliau menyelesaikan penulisan Matan Tulfatul Atfal itu pada tahun 1198 Hijriah. Ya, ini merupakan ya pembahasan dari matan Tufatul Atfal. Ya, matan Tufatul Atfal yang kita bahas selama ya beberapa pertemuan. Ya, terus sebenarnya di bagian belakang ada catatan dari Sata <clears throat> Ya'la dan Ustaz eh, Syekh Abdul Karim ya di situ ada cara hisabul jumal itu bagaimana ya di bagian belakang dan ada cara baca kiroah asim jalurnya ya toyibatun sure ya dari jalurnya hammam an wali an fiil an amr an hafaz an asim ya dengan majais yang dua harokat dan mat wajibnya empat harokat ya kita cukupkan ya pada kesempatan kali ini.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 Insyaallah kita akan uh, lanjutkan ya di pekan mendatang. Kita akan sedikit membahas cara baca kiroah Asim riwayat Hafiz jalur Thayyibatun Nashr di kitab masih sama yaitu kitab Tufatul Atfal. Dan insyaallah nanti kita akan infokan kembali ya kalau uh, pelajaran apa yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, semoga bermanfaat dan semoga menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita semua dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari terutama dalam membaca Al-Quran. Nah, baik terima kasih jazakallah khairan Kak Herbi atas penjelasannya. Ya sobat muslim semua masih Yusuf tunggu pertanyaan yang masuk atau koreksi bacaan yang masuk dari sobat muslim sekalian bisa dikirimkan ke nomor interaktif Radio Muslim ke nomor 0823 2727 5333. Sobat muslim semua bisa bertanya atau membetulkan bacaannya melalui telepon atau WhatsApp ataupun telepon ke nomor 0823 2727 5333. Baik, KRB, ini ada satu pertanyaan yang masuk. Saya bacakan, Kak. Mas, Afan, bagaimana cara membaca surah Al-Qadar, Mas? Yang mana di akhir hayat, di akhir ayatnya ada huruf ro setelah huruf dal yang mati. Ya, mohon penjelasannya Kak Herdi. Oke ya, surat apa tadi Al-Qadr ya? Nah. Surat Al-Qadr, terus tadi apa Mas pertanyaannya? Yang mana di akhir ayat ada huruf ro setelah huruf dal yang mati, Mas? Oke, ada huruf ro setelah huruf dal yang yang mati gitu ya, Mas. Nah, Mas. Surat al qadr Nah. Oke, bagaimana cara membacanya? Ya. Uh, saya kasih kaidah ya untuk semuanya agar kita lebih mudah. Ya, kaidahnya adalah kita harus ingat membaca ya, membaca wakof itu sebagaimana membaca wasol atau normal. Ya, membaca wakof itu sebagaimana membaca wasol normal. Ya, lanjut. Ya, namun karena kita ingin wakaf di situ, maka huruf yang terakhir yang ingin kita wakofkan itu kita berhentikan, kita sukunkan. Nah, kasih contoh. Nah, misalnya Inna anzalnahu fi lailatil qadri ya fi lailatil qadri wa ma ya lailatil qadri ya qadri ya perhatikan baik-baik ya fi lailatil qadri ya, berarti apa Lailatul Qadr ya dal dulu ya Qadr ya baru ke ro nah maka fi lailatul qadr ya dal qad ya fi qadri qadri ro-nya enggak jadi ya qadru ya qadru seperti itu. Jadi dalnya dimunculkan dulu. Filailatil qadr. Ya. Maka uh, kita harus uh, menyempurnakan dal setelah itu karo. Filailatil qadr. Ya, dal terus karo. Bukan cuma ya, bukan cuma apa? Filailatil qadr. Ya, qadr. Ya, bukan seperti itu atau qadr Ya, bukan ya tapi apa disempurnakan dulu contoh lagi wa ma adraka ma lailatul qadr ya qad ya qad berarti apa qadr ya seperti itu dal dulu munculkan langsung ke ro nah yang sedikit sulit ya biasanya di ayat keempat تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر أم rin am nah, bibir kita mingkem ya am ya rapat am maka ketika roh bibir kita posisinya tetap rapat ya mingkuli amru ya mingkuli kulli amru seperti itu ya itu kaidah kita dalam membaca wakaf ya seperti itu gambar gambarannya ya ini berlaku untuk semua kalau kita ingin wakaf bacalah sebagaimana ingin wasol namun di huruf yang ingin kita wakafkan jangan kita baca. Ya, kayak am amru amru amru am dulu bukan amr ya bukan amr ya sering kita menemukan bi idzni rabbihim min kulli amr ya, atau amr ya, bukan tapi nggak mingkem harusnya mingkem amru amru seperti itu. Plotnya muncul ketika mingkem. Nah, ini yang uh, sedikit uh, sulit untuk bagi yang baru belajar. Namun insya Allah bisa kalau lama-lama kita belajar. Ya, insya Allah bisa kalau kita lama-lama be belajar dan sabar dan terus latihan. Insya Allah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa. Ya, insya Allah bisa. Namun apakah ini salah fatal sekali lagi? ya kita belajar di sini bukan mengatakan fatal atau tidak. Kalau saya mengatakan oh, ini kurang tepat, ya biasanya ya ini mengandung unsur apa? kesempurnaan atau tidak kesempurnaan. Bukan berarti salah total tidak. Kalau saya menyebutkan salah ya, atau salah total, nah ini biasanya kelahan dali yang tidak bisa kita tolerir di situ. Ya harus ya benar. Misalnya mengganti harokat, mengganti huruf ya dengan sengaja ya ini termasuk kesalahan yang tidak bisa ditoleransi yang seperti ini. Nah, ya semoga bisa menjawab dari pertanyaan tadi bagaimana membaca al qadr ya tadi ya dal ro di situ ada dal sukun terus ro sukun ini nggak berlaku cuma ini ya, yang yang keempat juga iya kelima juga iya ya semuanya berlaku demi demikian Allah taala alam bisawab Ya, baik Ustaz terima, terima kasih Kak atas pertanyaan, atas jawabannya. Dan mungkin itu adalah satu-satunya pertanyaan yang masuk Kak. Ya, mungkin sedikit kesimpulan untuk penutup kajian kita, apa Pak. Nah, ya. Kesimpulan pada kesempatan, kesempatan kali ini, ya Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan begitu ya. E, dari matan Tufatul Atfal gitu, yang sudah e, langsung cukup lama Nah, pesan kami pribadi dan ini juga untuk dari kami pribadi yaitu apa untuk selalu mengulang-ulang apa yang sudah kita pelajari. Ya karena belajar itu intinya adalah pengulangan. Ya intinya adalah pengulangan. Kalau tidak diulang-ulang nanti lupa. Ya nanti lupa dan tidak mendapatkan ilmu yang kokoh. Ya tidak mendapatkan ilmu yang kokoh. Misalnya ditanya ini hukumnya apa, eh, kok lupa, eh, berarti ilmu yang kita dapatkan belum kokoh. Tidak masalah belajar dari yang dasar, ya selagi itu kita kokoh, insya Allah itu lebih baik daripada kita belajar banyak-banyak, namun tidak ada kokoh satu kita pun yang kita kuasai dengan baik. Ya, sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik, terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari, dukung dakwah Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan Semua.